Ikhwanafidina azakumullah telah diuraikan pada majelis yang pertama tadi sejarah penyimpangan yang terjadi pada umat manusia pada umumnya dan sejarah penyimpangan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin pada khususnya. Ikhwanafitin azakumullah pada hari-hari ini di era kita sekarang ini penyimpangan-penyimpangan yang terjadi baik di luar kaum muslimin atau yang di tengah-tengah umat Islam semakin nampak melakukan upaya-upaya konsolidasi-konsolidasi mulai berkolaborasi satu sama lain saling bergandengan tangan dengan satu tujuan untuk melenyapkan Islam dari muka bumi ini untuk melawan bimbingan Rasulullah alaihi dan ajaran-ajaran beliau yang dikenal dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu perlu dipahami qanatina azakumullah dari hasil penelitian para ulama' bahwasanya tidak ada satu sekte pun dari sekte-sekte non-muslim melainkan di belakang mereka ada orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani yang paling banyak berkiprah dari kalangan orang-orang Yahudi baik itu sekte Bahaiyah sekte Qadianiyah Ahmadiyah dan beragam sekte-sekte yang lainnya itu masuk di dalam makar-makar orang-orang Yahudi dengan gerakan-gerakan Freemasonrinya dengan gerakan-gerakan orientalisnya bisa jadi mereka yang mencetuskannya atau mereka lah yang mendukungnya, yang membackupnya, atau mereka pula yang kemudian menumbuh suburkan sekte-sekte tadi. Di antara sekte tersebut barakallahu fikum yang hari-hari ini semakin menampakkan taringnya, semakin menggeliat aktif dengan cara-cara yang terselubung dengan cara-cara yang halus ialah sekte komunis etiologi komunis ateis sosialis perlu dipahami komunisme ini sebuah etiologi kufur yang muncul yang lahir dari perutnya orang-orang Yahudi dikarenakan pendirinya pencetusnya adalah seseorang yang beragama Yahudi Karel Marx disupport didukung oleh sahabat karibnya yang juga Yahudi yang bernama Frederick Angels kalau kurang fasih labas ya barakallahu ini semua Yahudi. Berasal dari keluarga Yahudi. Barakallah Sehingga komunisme dengan Yahudi itu ada sinkronisasinya, korelasinya. Walaupun kemudian komunisme ini menguasai banyak negara, Soviet, yang sekarang Rusia, Jerman, Cina dan semisalnya tetapi tidak pernah lepas dari yang namanya Zionis Yahudi ketika mereka punya prinsip muharabatu din anti agama yang mereka kecualikan agama Yahudi lebih lunak kepada Yahudi dikarenakan barakallahu fikum tokoh pencetus mereka pendiri mereka adalah Yahudi begitu pula barakallahu fikum sekte-sekte yang muncul di tengah-tengah umat Islam tidak lepas dari campur tangan orang-orang Zionis Salibis seperti yang disebutkan tadi sekte yang tertua Khawarij yang memiliki nama yang begitu banyak yang sekarang menamakan dirinya sebagai ISIS daulah Islamiyah, khilafah Islamiyah itu yang mencetuskannya, yang mendirikannya adalah Abdullah bin Saba al-Yahudi. Dia ini yang berhasil memprovokasi masa ketika itu dari Mesir, dari Kufah yang sekarang Irak untuk kemudian melakukan kudeta militer atau kudeta penggulingan kekuasaan yang ada kala itu yang dipimpin oleh Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an sampai pada tingkat membunuh sang khalifah. Mereka ini dibuat oleh Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Ada Yahudi di balik mereka. Begitu pula yang namanya sekte Syiah Rafidah yang membuatnya juga Abdullah bin Sabah al-Yahudi bahkan dia langsung yang turun tangan pada masa kekhilafahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dia pula yang menghembuskan ideologi yang kufur menuhankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di masa beliau masih hidup sehingga dikenal dengan sekte Sabaiyah menuhankan Ali bin Abi Thalib sujud langsung kepada sahabat Ali ketika beliau masih hidup dan keluar dari rumahnya Syiar Rafidah seperti yang diutarakan sebelumnya amaliyah-amaliyahnya ritual-ritualnya akidah-akidahnya itu semuanya mengadopsi dari orang-orang Yahudi Syekhul Islam dalam kitabnya Minhajus Sunnah An-Nabawiyah fi naqdi kalam Syi'ati wal Qadariyah menyebutkan sekian banyak poin-poin keserupaan al-Yahud dengan Rafidhah menukil mengutip dari pernyataan al-Imam Syafi'i rahimahullah Amir bin Syurahil Syafi'i rahimahullah dan dikuatkan oleh pernyataan Abu Kilabah Abdullah bin Zaid al-Jarmi rahimahullah yang saya utarakan di awal bahwasanya bahwasanya Haruriyah, Khawarij dan Rafidah ini merupakan sahabatnya Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Yahudi dengan berbagai macam gerakan-gerakannya. Komunisme dikarenakan pendirinya orang Yahudi. Dari komunisme mereka mengambil negara-negara besar dunia sekarang ini, Rusia, Jerman, Kuba, Cina, Tiongkok dan semisalnya. Ini dah kolaborasi al-Yahud. Kemudian komunisme. Dari sekte Islam yang mengaku sebagai muslimin Khawarij, Syiah Rafidhah. Bukti yang paling menonjol ialah yang terjadi sekarang ini. Ketika munculnya ISIS dan lagi rame-ramenya isu ISIS yang menamakan diri mereka sebagai negara Islam Irak Syam, Irak Syam mendeklarasikan negara Islam daulah Islamiyah di dekat mereka itu ada negara Yahudi dengan ibu kotanya Tel Aviv saya nggak mengatakan Israel Israel adalah nama seorang nabi negara Yahudi di samping mereka tidak sedikit pun yang namanya ISIS mengarahkan moncong-moncong senjata mereka untuk perang melawan Yahudi. Tidak pernah ada. Di sebelahnya lagi di Syria dan juga di Irak dan Lebanon. Di sana barakallahu fikum pusat dan basisnya orang Syiar Rafidhah masa kini. Di Syria Bashar Asad sebagai tokoh sekte Nusairiyah Rafidah yang ekstrim yang dikafirkan para ulama membantai kaum muslimin membantai ahlul sunnah di Syria lebih dari setengah juta orang mati dengan pembantaian dia di sebelahnya ada ISIS sedikit pun tidak pernah terjadi yang namanya perang antara Syiah dengan Khawarij ada Syria, ada Lebanon, ada Irak, di tengah-tengah mereka juga ada ISIS sedikit pun tidak pernah terjadi peperangan di antara mereka <clears throat> di dekatnya lagi ada negara Yahudi sedikit pun tidak pernah terjadi perang antara ISIS melawan Yahudi Tel Aviv atau Syiar Rafidah melawan Yahudi Tel Aviv jangan dianggap sesuatu yang biasa itu perkara yang luar biasa. Memang ada konsolidasi dan konspirasi di antara mereka semua. Para masyaikhna, para ulama unas mengatakan semacam itu. Di balik mereka ada Yahudi, di balik Khawarij ada Yahudi, di balik ISIS ada Yahudi, di balik Rafibah ada Yahudi. Konspirasi Syiah, Rafidah ISIS, Khawarij dengan orang-orang Yahudi. Tadi ketika urusan Palestina disikat habis oleh orang Yahudi. Barakallahu Tapi orang ISISnya, orang-orang Khawarij, Syiah Rafidhahnya sedikit pun tidak ada di antara mereka yang memerangi orang-orang Yahudi di sebelahnya. Dikatakan memang sak dulur. Memang mereka itu semenjak zaman dahulu kala lahir dari perut dan rahim yang sama sehingga jangan heran terjadi koalisi dan konspirasi konsolidasi di tengah-tengah mereka dan itu yang dinyatakan oleh para ulama una di zaman sekarang ini Allahul musta'an hada wabah sehingga Iran yang merupakan negara syiar rafidah di zaman sekarang ini itu sudah sangat masyhur bagaimana makar mereka dalam perkara yang semacam ini barakallahu fikum dikuatkan lagi yang namanya Iran itu merupakan sekutunya Rusia Iran itu merupakan sekutunya Rusia Soviet sehingga semakin kencang semakin kuat kolaborasi antara Yahudi kemudian antara komunis dan sekarang Rusia antara Syiah di Iran antara Khawarij di Syria sama untuk di negara kita ini barakallahu fikum Partai Komunis Indonesia PKI yang sudah lama menjadi organisasi yang terlarang. Semenjak itu mereka melebur. Sebagian mereka masih dengan paham komunismenya, dengan ateisnya, eh, ateismenya. Ada pula dan banyak di antara mereka barakallahu fikum yang kemudian melebur meleburnya mereka di Indonesia ini barakallahu fikum lebih banyak kepada agama Nasrani melebur kepada agama Nasrani eh. tambah satu lagi Nasrani eh. kolaborasi dari sini ya barakallahu fikum ini sesuatu yang jangan dibiarkan berlalu begitu saja layak untuk dicermati dan di zaman sekarang ini barakallahu fikum betul-betul mereka semakin menampakkan taringnya kemudian barakallahu fikum di zaman sekarang ini yang membuat umat Islam semakin terkaburkan dari fenomena yang nyata semacam ini dan bahkan banyak di antara mereka yang mendukungnya ialah dikarenakan di tengah-tengah umat Islam terjangkiti sebuah penyakit kufur yang berbahaya yang namanya liberalisme. Jil Jemaat Islam Liberalisme atau Jemaat Indonesia Liberalisme ini sebagai wadah yang betul-betul mengayomi mereka semua. Tidak ada sekte-sekte sesat manapun yang ada di dunia ini atau yang ada di Indonesia secara khusus melainkan yang mengayominya jil. Ketika muncul syiar Rafidhah menampilkan wajah aslinya di Indonesia ini, terang-terangan menyatakan mereka Rafidhah, syiar Rafidhah dengan yayasannya dan segala macamnya yang merangkul mereka adalah jil. Ketika muncul yang namanya komunisme dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya, semuanya merangkulnya jil. Jil ya ikhwan. Allahul musta'an. Sehingga jemaat Indonesia liberal sebagai wadah yang begitu ampuh yang begitu subur untuk menampung mereka semuanya. Jil Barakallahu Allah fikum. Hada wabah. Kolaborasi yang cukup mengerikan sampai zaman sekarang ini barakallahu fikum. Satu bayangkan al-Yahud, wan Nasara, komunisme, ha? Syiah Rafidah, Khawarij ISIS, Jil. Kemudian muncul pula uh, yang yang yang setelah itu, setelah Jil muncul yang namanya Jin, Jemaat Islam Nusantara berkemajuan ini juga sama yang betul-betul memupuk dan menumbuh suburkan pemahaman-pemahaman yang ada yang terang-terangan menyatakan kawan kami adalah syiar rafidhah musuh kami adalah ahlu sunnati wal jamaah kaum muslimin ini kolaborasi yang sangat wabah sementara itu ikhwanam tinanaziakumullah di kalangan para pemerhati sunnah di kalangan para pemerhati sunnah yang mulai mengerti bimbingan sunnah yang berislam dengan bimbingan sunnah Rasulullah SAW atau yang mengaku sebagai alus sunnati wal jamaah juga lambat laun semakin nama semakin jelas mereka mulai condong ke arah kolaborasi di atas kata kuncinya pada pergerakan ikhwanul muslimin yang dipimpin oleh Hasan al-Banna seorang tokoh sufi hasafi yang biasa tawaf di kuburan di Mesir sana dari kalangan ikhwanul muslimin ikhwanul muslimin ini barakallahu fikum juga menjadi wadah yang menyuburkan sekte-sekte tadi dengan prinsip muwazanah mereka prinsip tamyiznya mereka mereka mengumpulkan semua yang ada untuk perjuangan yang ada. Semua dimasukkan sama mereka. Kecuali ahlu sunnati wal jamaah. Sumber tamyi, sumber penggembosan prinsip Islam di zaman sekarang ini ikhwanul muslimin. Mereka lah yang memiliki statement permusuhan antara muslimin dengan al-yahud bukan masalah agama tapi masalah tanah mereka pula yang menyatakan bahwasanya al-Yahud dan Nasara saudara kita seagama, saudara kita dikatakan sama-sama memiliki kitab suci. Orang ikhwan muslimin. Sehingga mereka yang banyak berkecimpung dalam dunia parlemen ini, mereka biasa merang, merangkul orang-orang Zionis, orang-orang Salibis, kaum Nasara, orang Yahudi dan merangkul semua sekte-sekte yang ada di dalam satu wadah mereka yang namanya Ikhwanul Muslimin dalam rangka kata mereka untuk menyatukan umat Islam. Rafidah masuk penggagas penggagas ide menyatukan antara Syiah dan Sunnah itu dari kalangan tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin. Takrib baina sunnati wa syiah upaya menyatukan antara sunnah dengan syiah penggagasnya tokoh-tokoh ikhwanul muslimin syiah rafidah masuk jangan lupa kata kunci yang berikutnya dari tokoh-tokoh ikhwanul muslimin yang dari situlah diadopsi berbagai macam pemikiran yang mematikan doktrin-doktrin yang menyesatkan di sana ada, ada, ada, ada sosok yang bernama Said Kutub tokoh sentral Ikhwanul Muslimin yang mengumpulkan sekian banyak penyimpangan-penyimpangan yang ada yang membela Fir'aunisme yang membela Fir'aunisme yang punya pemahaman wihdatul wujud manunggaling Gusti kaumullah yang menjasad ke dalam Quranul Karim mengkafirkan atau mengkafirkan sebagian sahabat, mencela sebagian sahabat, menolak nama-nama dan sifatnya Allah Azza wa Jal dan doktrin yang paling mematikan at-takfir mengkafirkan penguasa-penguasa muslim yang dia anggap zalim lalu mengkafirkan masyarakat kaum muslimin yang memiliki statement apa uh, jahiliyah apa 20 saya Kutub mengkafirkan semua umat Islam pada masa ini yang menyatakan masjid-masjid yang ada ada tempat ibadahnya orang-orang jahiliyah saya Kutub yang menyatakan bahwa umat Islam umatun ghaibah umat Islam sekarang ini umat yang raib saya Kutub yang mengkafirkan semua umat Islam yang ada sekarang ini Berpahami pahami eh, eh, ikhwanuddina azakumullah dari pemahaman Said Kutub inilah muncul gerakan ISIS. Tokoh-tokoh ISIS mereka mengkafirkan semua penguasa-penguasa muslim di seluruh dunia. Diyakini kafir yang muslim hanya mereka. Mengkafirkan siapa saja yang di luar mereka. Takfir. Ternyata mereka membaca kitabnya Said Kutub, tafsir fi zilalil Quran. Prajurit ISIS di masa senggang sambil bawa senjata, sambil santai yang dibuka itu tafsirnya Said Kutub fi zilalil Quran. Jangan-jangan heran barakallahu fikum orang-orang yang ada di zaman sekarang ini yang masuk dalam kerangka jamaatul takfir, jamaatul jihad atau mujahidin atau yang semisalnya itu semuanya larinya kepada Said Qutb maka sangat jelas benang merahnya barakallahu fikum ikhwanul muslimin sebagai wadah yang begitu uh, menyenangkan bagi sekte-sekte tadi mereka menampung yang namanya khawarij ISIS dan berbagai macamnya itu dengan doktrin ideologi mereka terutama dari Said Qutb menampung yang namanya syiah rafidah dengan prinsip takrib baina sunnati wa syiah mendekatkan sunnah dengan syiah menampung yang namanya al-yahud wa nasara dengan menyatakan mereka saudara kita sama-sama punya kitab suci agama samawi ditampung semuanya oleh orang ikhwanul muslimin <coughs> ini mereka Ikhwanul muslimin barakallahu fikum memiliki pecahan-pecahan yang cukup banyak. Mohon maaf kalau saya akan sebutkan belak-belakan. Tujuannya supaya kamu eh, kalian wahai kaum muslimin menyadari bahaya laten kolaborasi sekte-sekte yang menyimpang di zaman sekarang ini. Ya nggak semuanya dari sisi ini, sisi ini, sisi ini, sisi ini, sisi ini, semuanya mengkerucut, semuanya menyatu. Dari Ikhwanul Muslimin pecah. Ada pecahan yang namanya Hizbut Tahrir. Hati Hizbut Tahrir. Entah yang di Indonesia atau teman-teman yang lainnya. Hati mencomot pemahaman ideologi Ikhwanul Muslimin dari sisi khilafah Islamiyah, khilafah Islamiyah, khilafah Islamiyah. Jangan heran kalau HTI sedikit pun tidak pernah menyentuh ISIS tidak pernah menyentuh ISIS dikarenakan satu perjuangan tapi kalau terang-terangan membela ISIS kena mereka nanti sehingga mereka hanya mengalihkan isu daulah islamiyah, daulah islamiyah khilafah islamiyah, khilafah islamiyah sudah saatnya khilafah islamiyah memimpin dunia selalu begitu bahasanya HTI pecahan Ikhwanul Muslimin. Di antara pecahan Ikhwanul Muslimin adalah Sururiyah yang dipimpin oleh Muhammad Surur bin Naif Zainal Abidin. Sururiyah terkait dengan paham takfirnya ada sururiyah ada yang mengkafirkan penguasa-penguasa muslim dari tokoh-tokoh sururiyah semacam Muhammad Surur mengkafirkan penguasa muslim terutama Saudi Arabia semacam Safar al-Hawali dan yang lain-lainnya dari kalangan sururiyah juga ada yang masuk dalam dunia parlemen semacam ayat al-karni dan yang semisal mereka yang masuk dan yang sampai sekarang ini menjadi ciri khasnya kaum sururiyah ialah manhaj al-muwazanah dalam perkara prinsip al-wala' wal-bara' dalam mensikapi ashabul ahwa'i wal bid'ah mereka punya prinsip yang namanya muwazanah harus seimbang dalam menyebutkan kebaikan-kebaikan dan kejelekan-kejelekan ahlul bid'ah kamu harus tahu yang pertama kali di ayomi dibela oleh mereka dengan prinsip muwazana ini adalah Said Kutub mereka ingin membela Said Qutb dengan prinsip ini muasana. Ya memang Said Qutb itu punya pemahaman demikian, demikian, demikian, demikian. Tetapi kan dia seorang pejuang, seorang yang sastrawan, yang demikian, yang demikian, yang demikian. Semoga kebaikannya ya akhi. Insaf ya akhi. Kalau tidak, kamu itu pengkhianat. Tapi kemudian dilakukan untuk membela semua ashabul ahwa'i wal bid'ah. Muazanah yang itu dikatakan oleh para ulama sebagai sebuah metodologi ideologi yang baru muncul era sekarang ini tidak pernah ada dalam Al-Quran dalam dalam sunnah Rasul SAW dalam keterangan para ulama-ulama ter, terkemuka terdahulu tidak ada itu dalam sikapi orang-orang yang menyimpang baik orang kafir, kaum munafikin, ahlul bid'ah yang disebutkan hanya kejelekan-kejelekan saja karena makamnya makam tahdir memberingatkan mereka semua barakallahu dari sini Asururiyah memiliki prinsip yang betul-betul lembek. Namanya mumayyi' tamyi' takhbil. Begitu lembek dalam sikapi orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang sesat. Ini Evan melemahkan semangat amar ma'ruf nahi mungkar. Melemahkan semangat amar ma'ruf nahi mungkar dan membuat mereka bermudah-mudah dalam melaksanakan segala sesuatu yang menyimpang atau yang melanggar syariat atau yang melanggar agama tidak memiliki ghirah kecemburuan Islam untuk ingkarul mungkar tidak ada jarang atau mendapati barakallahu fikum orang-orang yang dahulunya masuk dalam kerangka sururiyah mereka berbicara tegas tentang orang-orang khawarij berbicara tegas tentang orang-orang Syiah. Tidak ada. Ada paling sekali sudah. Nggak punya gaung yang begitu semangat untuk mengcounter pemahaman-pemahaman tadi. Kenapa? Semangat ingkarul mungkarnya digerogoti oleh prinsip muwazanah mereka. Hah? Dari kalangan sururiyah, tokoh-tokoh mereka ketika itu semacam Salman al-Audah, Safar al-Hawali, Aid al karni kemudian Dr. Nasrul Al-Umar yang ada di Syam, Abdurrahman Abdul Khalik dan yang lain-lainnya. Dan yang masuk ke Indonesia ini pun juga beragam, tapi yang paling masyhur dalam pemerhati dakwah sunnah adalah prinsip muwazanahnya. Sempat santer yang namanya fitnah sururiyah barakallahu fikum. Nah, dari sururia ini khonamtina azakumullah muncul lagi pecahan yang lain yang betul-betul menggembosi prinsip ingkarul muka, menggembosi prinsip al-bara'ah, berlepas diri dari orang-orang yang menyimpang, menggembosi prinsip rudud, bantahan-bantahan kepada orang-orang yang menyimpang, menggembosi prinsip tahbir, memperingatkan umat dari bahaya penyimpangan-penyimpangan yang ada. Ini mereka mengatakan sudah lagi bukan sudah bukan zamannya tahdir tahdiran, sudah bukan masanya hajur pemboikotan, sekarang masanya taklif. Mereka ini yang dipimpin diketuai oleh tokoh-tokoh mumayyi'in yang secara dakwahnya semulai condong kepada ikhwanul muslimin semacam Ali Al-Halabi, Ibrahim Al-Ruhaili dan yang lain-lainnya. Mohon maaf kalau saya sebutkan di Indonesia ini diwakili oleh orang-orang roja, roja rojaiyin, halabi. Penggembos prinsip tahdir, penggembos prinsip rudud ilmiah, penggembos prinsip ingkarul mungkar, penggembos prinsip al baroah Barakallahu fikum. Ini berefek dari mereka inilah barakallahu fikum kaum muslimin semakin lemah semangatnya untuk mengidentifikasi penyimpangan-penyimpangan yang ada. Lemah. Karena mereka pula inilah kaum muslimin semakin bermuda-muda masuk dalam penyimpangan-penyimpangan yang ada. Jarang terdengar dari mereka barakallahu fikum, jarang terdengar dari mereka barakallahu fikum yang menyuarakan al-haq menyuarakan al-haq yang menjelaskan penyimpangan-penyimpangan Syiah rafidah dengan rinci dengan detail, penyimpangan-penyimpangan Khawarij, ISIS dengan detail, bahkan penyimpangan-penyimpangan komunis. Jarang. Kenapa? Sudah digerogoti oleh prinsip dan miliknya mereka. Secara dakwahnya pula mereka sudah larinya kepada dakwah cara-cara dakwah muslimin dakwah oh, kaum muslimin ikhwan muslimin dulu menggunakan eh, sinema sinema sinema Islam nada dan dakwah eh, eh, opera-opera islami dan segala macamnya sekarang lebih canggih menggunakan TV-TV islami dan segala macam dengan cara-cara yang persis sama dengan mereka mengadakan acara liburan keluarga liburan plus taklim nah, acara berbekui ha, taklim. Taklimnya ha, laki perempuan dikasih batas yang kalau nengok sedikit eh kelihatan. Kalau Allah musta'an. Wah, lebih diperparah lagi barakallahu fikum prinsip tamyi ini dengan munculnya para pembela-pembela halabiyin, para pembela-pembela ruhailiyin, para pembela-pembela rajaiyin. Dari kalangan para mutalawinin, para makirin. Semakin parah lagi. Saya nggak mengatakan mereka komunis. Saya nggak mengatakan mereka khawarij. Saya nggak mengatakan mereka syiah rafidah. Saya nggak mengatakan mereka jil. Saya nggak mengatakan mereka jin yang uh, berkemajuan. Saya nggak mengatakan mereka itu adalah uh, ikhwanul muslimin. Tetapi kita mengatakan mereka ini adalah orang-orang yang menggembosi prinsip untuk menyuarakan kebenaran. Menggembosi semangat ingkarul mungkar. Yang seharusnya umat Islam dijelaskan kepada mereka penyimpangan-penyimpangan yang ada. Awas bahaya komunis, awas bahaya jil, awas bahaya ini yang menyimpang dari prinsip-prinsip Islam. Turun semangatnya. Down semangatnya dikarenakan terkena prinsip tadi itu dan tanwir mengingkari prinsip tahdir tidak bukan lagi masanya memberikan warning kepada kaum muslimin bahasa Arabnya tahdir Hah? jangan sibukkan dengan bantah membantah dan segala macam intinya merobohkan prinsip nahi mungkar akhirnya apa efeknya melemahkan semangat umat Islam untuk mengetahui hakikat penyimpangan-penyimpangan yang muncul di masa mereka sekarang ini melemahkan semangat mereka untuk mengetahui adanya konspirasi terselubung antara non muslim dengan sekte-sekte yang berbaju Islam kurang jeli akhirnya dengan mara bahaya yang mengintai mereka jadi ada pemain intinya ada wadah-wadah yang nampung-nampung ada pihak-pihak yang menggembosi kaum muslimin untuk kemudian semangat membongkar penyimpangan-penyimpangan tadi. Wis wis wis jangan sibuk tahdir, belajar aja yang rajin. Wis wis wis wis wis wis terus begitu. Allahul musta'an. Sehingga kolaborasinya itu ada yang inti, ada yang dari samping-samping sadar ataukah tidak mereka semuanya telah melakukan prinsip ta'awun al-ithmil udwan bantu membantu di atas dosa dan permusuhan walaupun tidak langsung mengatakan demikian barakallahu itu waspadai karena azakumullah ini fenomena yang begitu menggeliat di zaman kita sekarang ini wallahu musta'an jangan heran kalau kemudian umat Islam kaum muslimin tidak bisa lagi membedakan mana yang kufur, mana yang muslim. Tidak bisa membedakan. Ini kafir, ini bukan. Semua sudah jangan dibahas masalah itu. Jangan dibahas masalah itu. Sudah hilang prinsip lakum dinukum waliyadin. Jangan heran terlalu banyak umat Islam yang masuk masuk ke dalam organisasi yang terlarang tadi, yang kufur-kufur tadi itu. Banyak dikarenakan sudah dikikis pelan-pelan dikikis habis prinsip-prinsip akidah Islam digembosi prinsip ingkar mungkar nahi mungkar yang itu merupakan prinsip yang paling utama untuk membongkar semua penyimpangan-penyimpangan yang ada Allahul musta'an itu adalah fenomena kaum muslimin harus memahami ini semua untuk berhati-hati pada kesempatan majelis yang terakhir ini barakallahu fikum sangat penting kiranya untuk kita sampaikan bimbingan-bimbingan Islam yang harus diperhatikan oleh umat Islam untuk membentengi diri kita dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada. Penyimpangan-penyimpangan dari non-muslim, penyimpangan-penyimpangan di tengah-tengah umat Islam, penyimpangan-penyimpangan yang menggembosi semangat beragama. Barakallahu fikum. Di antara upaya untuk membentengi diri kita dari penyimpangan-penyimpangan yang ada ialah at-tamassuku bil kita was sunnah. Berpegang teguh dengan kitabullah Al-Qur'an, berpegang teguh dengan ajaran Rasul, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam beragama. Dalam semua aspek kehidupan kita. Dalam berakidah ini prinsip kita. Dalam berdakwah ini prinsip kita. Dalam beribadah ini prinsipnya kita. Dalam berideologi ini prinsipnya kita. Dalam berakhlakul karimah, dalam memiliki adab, bermuamalah dalam keseharian kita, ini prinsipnya kita. Kembali kepada bimbingan Al-Qur'anul Karim, kembali kepada bimbingan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang termaktub dalam sunnah-sunnah beliau. Itu yang disebut sama Rasul. Fa innahu man ya'ish minkum fasayarakhtilafan kathira fa'alaikum bisunnati kata Rasul Ketika beliau memberitakan akan terjadi fenomena perpecahan yang banyak di tengah-tengah umat Islam, Rasul memberikan solusi. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasidin al mahdiyin min ba'di. Diminta umat Islam berpegang teguh yang kuat sekuat-kuatnya memegangi sunnah Rasul ajaran bimbingan Rasulullah SAW dan para sahabatul kiram khulafaur rasyidin dalam semua aspek kehidupan mereka. Kembalikan semua kepada Al-Qur'anul Karim. Kembalikan semua kepada hadisnya Rasul yang sahih. Kembalikan semua kepada para sahabat, para tabi'in, para tabi'in. Generasi yang terbaik umat ini dalam semua aspek kehidupan. Pegangi prinsip ini, selamat insyaallah taala dikatakan itu merupakan solusi Nabi. Juga ketika Nabi kita Muhammad membicarakan tentang munculnya kelompok sesat pada umat ini 73 satu yang selamat yang satu itu belum mengatakan ma'ana alaihi yauma wa ashabi yang selamat yang selalu berada di atas bimbinganku pada hari ini dan para sahabatku yang berislam dengan bimbingan Rasul dan para sahabat itu kunci keselamatan. Selamat dari semua penyimpangan-penyimpangan yang ada Dia yaumul qiyamah. Nanti selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan mengklaim tapi mengajak. Bukan mengaku kita sebagai orang yang paling benar, tapi mengajak. Mari kita bersama-sama menyelamatkan diri dari penyimpangan-penyimpangan yang ada, membentengi diri dari penyimpangan-penyimpangan yang ada dengan kita kembali kepada Al-Qur'an. Al-Qur'anul Karim yang kita baca setiap hari ini kembali kepada Al-Quran kepada Al-Quran kepada Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan memahaminya dengan pemahaman para sahabat. Mari kita kaji, mari kita pelajari, mari kita amalkan, mari kita dakwahkan, mari dijadikan sebagai hakim dalam memutuskan semua perkara-perkara kita. Jangan mau ideologi yang lain, la komunis, wala liberalis, wala jin, wala jil, wala syiah, wala khawarij, ataupun yang lain-lainnya kembali pada Islam yang benar Alkitab Sunnah dengan pemahaman salaf ajakan bukan pengakuan mari bersama-sama menyelamatkan diri dengan prinsip yang satu ini karena Rasul yang mengatakan demikian fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di yang kedua upaya untuk membentengi diri kita dari penyimpangan-penyimpangan yang ada ialah al-mubadaratu ilal a'mal bersegera untuk beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala mengisi waktu kita hari-hari kita dengan amal saleh amal ibadah kepada Allah Azza wa amalan soleh yang diniatkan ikhlas lillahi ta'ala dipersembahkan untuk Allah semata bukan siapapun dan apapun dari makhluk ini amalan soleh yang sesuai dengan bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam Rasul mengatakan dalam sabdanya man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun barang siapa yang beramal dengan tanpa contoh dari kami maka ditertolak Ikhlaskan niat Anda dalam beramal dan sesuaikan amal Anda dengan contoh Rasul. Kerjakan setelah itu. Kalau hari-hari kita, waktu-waktu kita diisi penuh dengan amal soleh, kita akan selamat insyaallah taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala menjelaskan adanya fitnah yang mencekam yang menimpa umat ini, beliau memberikan solusi kepada umatnya. Dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Fatiru bil a'mali fitanan, ka qita'il lailil mudlim, yusbihu ar rajul mu'mina aw yumsi kafira, aw yumsi mu'mina wa yusbihu kafira, yabi'u dinahu bi'arad min ad-dunya." Rasul mengatakan batiru bil a'mal hendaklah kalian wahai umat Islam bersegera beramal saleh berlomba-lomba beramal saleh sebelum munculnya fitnah fitnah yang banyak seperti serpihan-serpihan malam yang gelap pagi hari orang mukmin sorenya telah kafir sorenya mukmin paginya telah kafir dikarenakan menjual agamanya dengan sedikit urusan dunia badiru bil amal dalam sahih muslim dari sahabat yang mulia Ma'qil ibn Yasar radhiyallahu anhu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-ibadatu fil haraj ka ilayya." Beribadah di masa-masa fitnah, di masa-masa penuh dengan pembunuhan dan peperangan, di, di masa penuh dengan penyimpangan-penyimpangan, ibadah di masa itu seperti berhijrah kepada aku kata Rasul. Ini hasungan anjuran Nabi kita Muhammad kepada umatnya untuk betul-betul fokus mengisi waktunya, menyibukkan dirinya dengan ibadah kepada Allah dengan amal soleh, ikhlas lillahi taala sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Otomatis membuat kita mengharuskan kita harus punya ilmunya, harus belajar syar ilmu agama supaya kita tahu ini perintah Allah dan Rasulnya kerjakan kita tahu ini larangan Allah dan Rasulnya tinggalkan kita tahu ini ibadah kerjakan harus punya ilmunya maka wajib belajar wajib umat Islam mengkaji mempelajari ilmu agama Allah ilmu syar'i untuk bisa beribadah kepada Allah dengan benar ibadah ya sibukkan waktu antum dengan ibadah di antara ibadah adalah ilmu syar'i talabul ilmi itu ibadah di antara ibadah dakwah ilallah itu ibadah di antara ibadah adalah nahi mungkar memperingatkan kaum muslimin dari kemungkaran-kemungkaran yang ada, mencegah kemungkaran-kemungkaran yang ada, menerangkan penyimpangan-penyimpangan yang ada sebagai nahi mungkar. Itu ibadah. Di samping amar ma'ruf, mengajarkan yang prinsip kepada kaum muslimin, itu ibadah. Tahdir itu ibadah, hajur itu ibadah, rudud itu ibadah. Bila dikerjakan dengan benar, sibukkan dengan ibadah. Jangan sibukkan waktu Anda dengan urusan dunia. Dikit-dikit dunia, laki-laki dunia, semuanya dunia. Bangun tidur dunia, merem dunia lagi, semuanya dunia. Membahayakan. Dalam hadis yang saya bacakan tadi, ketika Rasul membicarakan fitnah yang begitu mencekam, beliau menyebutkan satu sebab. Satu-satunya sebab yang membuat orang menyimpang. Beliau mengatakan, Ya bi'udinahu bi'aradim minat dunia dikarenakan dia menjual agamanya dengan urusan dunia sibuk dengan dunia lupa ibadah sibuk dengan dunia lupa akhirat sibuk dengan dunia lupa amal saleh menerjang semua keharuman agama gara-gara dunia sesat kamu nanti dikarenakan dunia itulah yang membinasakan Bani Adam yang membuat kita terpelanting dalam penyimpangan-penyimpangan yang ada Rasulullah mengatakan demikian dia terkena fitnah karena menjual agamanya karena urusan dunia. Silakan mencari dunia, tapi jangan lupa ibadah, jangan lupa amal soleh, jangan menerjangnya haram, cari yang halal-halal saja. Gunakan juga untuk perkara-perkara yang halal atau untuk investasi akhirat. Jangan sibukkan waktu anda dengan kila wakal dikatakan mengatakan isu sana isu sini atau dengan hal-hal yang tidak ada gunanya apalagi sekarang sudah kena penyakit virus HP demam HP Barakalasikum. ini mengerikan sekarang ini sudah sampai pada tingkat orang tidak bisa hidup tanpa HP ya apa ya Lekor diem mengalahkan makan dan minumnya mengalahkan makan dan minumnya Orang bangun tidur, tidak ada makanan, labas. Nanti nyarinya. Tidak ada minuman, labas. Nanti. Tidak ada HP, kelapakan dia. Mana HP saya? Mana HP saya? Mana? Ini? Mana? Ini? Mana? Ini? Kok tidak ada? Hei, mana mana mana mana? Dicari tidak kalau kalau padahal di bawah bantalnya. Ya apa ya? Bangun langsung HP. Ada apa ini? Padahal tidak ada apa-apa. Sekedar ya cerita dari temennya atau apa atau apa gitu. Ini HP-nya orang-orang awam. Nah, hatta yang dari kalangan pemerhati ilmu, apa iki? Faedahnya banyak lewat tok. Lewat tok gak dibaca, yang dibaca isu-isu. Allahumma musta'an. Ya apa ya? Allahumma musta'an. Intinya sibukkan waktu Anda, diri Anda dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, dengan amal saleh. Pahalanya sangat besar. Di samping menyelamatkan kita semua dari penyimpangan-penyimpangan yang ada, mendapatkan pahala yang sangat besar seperti berhijrah kepada Rasul alaihissalatu wassalam. Dan di akhir zaman nanti pada ayamus sabar, pada hari-hari kesabaran, orang yang beramal ketika itu mendapatkan pahala seperti pahala 50 orang sahabat. Bayangkan. Satu sahabat saja itu tidak bisa menandingi 50 orang sahabat. Engkau berinfak satu gunung Uhud berupa emas. Sahabat berinfak satu mut sepenuh dua telapak tangan masih menang sahabat. Kamunya kalah. Nanti di akhir zaman dikala engkau betul-betul berjuang berkorban untuk senantiasa di atas sunnah dan mengamalkan bimbingan sunnah amal saleh kamu mendapatkan pahala seperti amalan 50 orang sahabat luar biasa Intinya barakallahu fikum, sibukkan diri Anda dengan yang namanya ibadah. Yang ketiga, di antara upaya untuk membentengi diri dari yang namanya fitnah-fitnah ialah ijtinabul fitan. Menjauh dari semua fitnah-fitnah yang ada. Kaidahnya para ulama' Al-fitanu tujtanab la tujtalab. Yang namanya fitnah dijauhi, jangan diadopsi. Fitnah itu di, dijauhi, jangan diadopsi. Fitnah itu ditinggalkan, jangan didatangkan. Nama ya. Ini penting. Supaya Anda selamat, antum harus tinggalkan sejauh-jauhnya semua penyimpangan tadi. Semua sekte-sekte tadi. Semua ideologi tadi. Semua yang menyimpang-menyimpang tadi. Apapun namanya. Tinggalkan sejauh-jauhnya. Sejauh-jauhnya. Rasul memberitakan di akhir zaman nanti. Ada seorang yang betul-betul mengasingkan dirinya, menyelamatkan diri menyelamatkan agamanya ketika ditanyakan oleh sebagian sahabat ya Rasulullah bagaimana kalau ketika itu kondisinya kita tidak memiliki seorang penguasa tidak memiliki jamaatul muslimin maka Rasul mengatakan fa'tazil tilkal firaqa kullaha walau anta udda ala asri syajaratin hatta ya'tiyakal maut wa anta ala dhalik dalam kondisi yang semacam itu, tidak mungkin lagi antum berdakwah, tidak mungkin lagi antum bersama dengan penguasa, nggak ada penguasa, nggak ada yang lain-lainnya. Tinggalkan semua sekte-sekte yang sesat tadi, ideologi yang menyimpang tadi, pemahamannya menyimpang tadi, tinggalkan semua itu. Walaupun engkau harus menggigit akar pohon sampai kematian datang menjemputmu tinggalkan jangan didekati barakallahu fikum diriwayatkan dari Muhammad ibnu Sirin rahimahullahu taala disebutkan oleh Al-Khalal dalam kitab sunnah wa isnaduhu sahih kata Muhammad bin Sirin salah seorang tokoh tabi'in pada masanya menyatakan hajatil fitnatu wa ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asharatu alafin fama hadara fiha mi'ah bal lam yablughu thalathin berhembus fitnah fitnah dalam keadaan para sahabat Rasul jumlahnya ketika itu sepuluh ribuan orang. Tidak ada yang terlibat dalam fitnah tadi 100 orang bahkan nggak mencapai 30 orang. Yang terlibat pun dikarenakan ijtihad beliau bukan karena hawa nafsu. Mayoritas besar menjauh dan meninggalkan semua fitnah-fitnah tadi. Itu adalah pemahaman kaum salaf. Barakallahu fikum. Hadza mafhum. Sehingga jangan sampai kita terpesona dengan tampilan-tampilan fitnah-fitnah tadi atau perkara-perkara penyimpangan-penyimpangan tadi. Kita harus memandangnya dengan pandangan ilmu syar'i. Jangan menggunakan pandangan perasaan jangan menggunakan pandangan kebodohan, memandangnya dengan pandangan ilmu syar'i. Fitnah itu ya penyimpangan-penyimpangan itu awal mula munculnya itu seperti gadis yang sangat cantik. Padahal hakikatnya itu adalah mbah-mbah tua, nenek-nenek tua yang berpoles jadi cantik lagi yang tidak memahami fitnah tersebut menduganya sebagai gadis yang sangat cantik wanita yang sangat cantik yang mempesona membuat matanya kamu terbelalak tidak berkedip dia nggak ngerti fitnah sementara yang tahu fitnah akan mengatakan awas ini fitnah jelek cantik jelek cantik jelek sebentar lagi akan kelihatan ketika dia membasuh make upnya itu ketok tua bengkek dengan semakin lama fitnah ber berjalan betul ha? begitu dia basuh muka maka nampak ternyata dia adalah ajuzun sampak nenek-nenek tua bangka-bangka yang buruk rupa Allahul Mustah jauhi fitnah jangan diadopsi tinggalkan fitnah jangan kamu dekat-dekat dengannya jangan coba-coba saya kepingin tahu kayak apa sih mereka itu. Kalau salah akan saya bantah. Nauzubillah min dzalik. Para tokoh-tokoh salah dari kalangan para sahabat, dari kalangan para tabi'in sedikit pun tidak mau mau mendengarkan ucapannya orang-orang yang menyimpang. Secuil kata tidak mau. Secuil kata tidak mau. Tawus bin Kaisan, salah seorang tabi'in dari Yaman. Tokoh tabi'in dari Yaman Tawus bin Kaisan pernah didatangi oleh orang yang menyimpang yang sesat mengatakan aku ingin membacakan untuk kamu satu ayat lah saya ingin menyampaikan kepada kamu satu kalimat la wala nisfu kalimat ndak hatta secuil kalimat saya tidak mau Muhammad bin Sirin rahimahullah juga demikian tokoh tabi'in pada masanya Datang kepadanya orang yang menyimpang ingin membacakan uh, ayat Al-Qur'an. La. Ingin membacakan hadis. La. Belum mengatakan kamu yang pergi dari sini atau aku yang pergi dari sini. Itu itu salah ya. Ditanyakan setelah dia pergi, ditanyakan wahai Muhammad, kenapa kamu demikian? saya khawatir dia membacakan ayat Al-Quran atau membacakan sabda Rasul ternyata dia tahrif dia rubah-rubah akhirnya bercokol dalam hatiku bersarang dalam jiwaku tidak bisa keluar subhatnya tadi saya khawatir tidak dikarenakan mereka adalah orang-orang menyimpang tinggalkan sejauh-jauhnya inilah kenapa para ulama kita para kelafikum menerapkan prinsip tahdir warning memberikan warning peringatan kepada umat Islam kaum muslimin hati-hati dari semua penyimpangan-penyimpangan yang ada. Jangan dengarkan, jangan kamu lihat, jangan dulu bersama dengan mereka, jauh sejauh-jauhnya supaya kamu selamat. Supaya kamu selamat. Keselamatan itu dengan cara meninggalkan penyimpangan, bukan dengan bukan dengan cara mengadopsi penyimpangan para itu Yang ke yang keempat di antara upaya untuk barakallahu fikum membentengi diri dari yang namanya fitnah-fitnah ialah ma'rifatul fitnah, ma'rifatul syarr. Ma'rifatul syarr litawaqqi minhu. Wa dzalika birruju' ila kibaril ulama' Ini penting untuk semua kaum muslimin. Di antara upaya untuk membentengi diri dari semua penyimpangan ialah kamu harus mengetahui penyimpangan-penyimpangan tadi. Mengetahui seluk-beluk fitnah-fitnah tadi tujuannya supaya kamu waspada terhadapnya. Tujuannya supaya kamu menjaga diri daripadanya. Mengingatkan kaum muslimin daripadanya. Bukan diamalkan, bukan dipakai, tapi ditinggalkan. Ketahui perhatikan, kenali, tinggalkan. Dan caranya dengan cara kembali merujuk kepada para ulama-ulama kibar. Kembali kepada ulama-ulama besar kaum muslimin. Mereka lah yang tahu bahwa yang tahu betul seluk-beluk penyimpangan-penyimpangan yang ada. Kita ambil, kita pelajari keterangan-keterangan para ulama tadi. Begitu jelas, gamblang semua yang ada antum pegangi sekuat tenaga, antum tahu ini penyimpangan, ini fitnah, fitnah yang sesat, ini uh, radikal dan segala macamnya dari para ulama. Setelah kamu tahu, pegangi baik-baik, tinggalkan itu semuanya. Bukan kamu sendiri yang mengkajinya, bukan kamu sendiri yang mempelajarinya. Saya kepingin tahu apa sih yang namanya ISIS itu dibaca sendiri ISIS akhirnya ngeses akhirnya ngisis akhirnya masuk dalam kategori basis. Allah Bukan dengan cara begitu, tapi dengan cara pelajari keterangan para ulama. Ini apa ya? Kok ada fenomena yang aneh-aneh kayak gini? Tanyakan kepada para ulama, kepada ahlinya, ustaz, ya syekh, ya alim. Di tempat saya kok ada begini-begini apa ini? Ketika mereka menjelaskan, awas bahaya itu adalah link-linknya syiar Rafidhah. Waspadai. Tinggalkan. Antum ah, sampaikan kepada hati-hati. Itu linknya Rafidah. Itu pemahaman Syiah Rafidah. Penyimpangan. Bahaya itu. Mereka ini yang mengkafirkan para sahabat. Hati-hati. Gitu. Mengetahui yang ada di sekitar antum. Jangan semata-mata ngerti al-haq, ngerti prinsip Islam, tapi nggak perhatian dengan hal-hal yang bertentangan dengannya. Prinsip mengetahui kebenaran disertai dengan mengerti al-batil untuk diwaspadai. Itu disebut dalam Al-Qur'anul Karim. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa may yakfur bit wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha." Barang siapa yang mengkufuri tauhid dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan al-urwatul wuthqa tali yang sangat kuat la ilaha illallah nggak mungkin terputuskan Dua, mengkufuri tauhid. Bagaimana mungkin antum mengkufuri tauhid kalau kamu tidak paham apa itu tauhid? Otomatis harus paham penyimpangan-penyimpangan yang ada itu kamu ingkari dan beriman kepada Allah. Sehingga pelajari prinsip-prinsip Islam. Pelajari juga hal-hal yang bertentangan dengannya untuk kamu waspadai. Harus aktif, harus jeli dengan apa yang ada di sekitar kita. Dari gejala-gejala penyimpangan langsung antum tanyakan kepada para ulama tanyakan kepada orang yang mengerti ilmunya lalu kamu tinggalkan sejauh-jauhnya barakallahu yang ke yang kelima ialah ini paling penting ya ikhwan ialah musahabatul akhyar wa mujanabatul asyrar barakallahu fikum berteman berteman bersahabat dengan orang-orang yang baik yang beriman yang bertakwa yang bagus akidah dan ideologinya, akhlak dan adabnya menjauh dari teman-teman yang jelek. Persahabatan, pertemanan sangat menentukan para kelahiku. Kita akan terselamatkan dari penyimpangan-penyimpangan yang ada. Insya Allah dengan taufik dari Allah Azza wa ketika sahabat kita, teman-teman karib kita adalah orang-orang yang di atas sunnah, orang-orang yang betul-betul membela kebenaran, bagus akidah dan segala macamnya. para Barakallahu Kita akan terbimbing dengan mereka semua. Rasul mengatakan dalam sabdanya al mar'u ala dini fal falyanzur ahadukum man yuhalil orang itu tergantung agama sahabat karibnya maka lihat dengan siapa dia bersahabat bersahabat karib barakallahu fikum dan yang terakhir ikhwan azakumullah ialah al-luju ilallah kembali kepada Allah bermunajat bersimpuh di hadapan Allah azza wajalla berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memohon taufik dan hidayahnya selalu memohon peneguhan, keteguhan, ketegaran, kekokohan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana. Wahai Rabb kami, janganlah Kau menyimpangkan hati-hati kami ba'da idh hadaitana setelah engkau memberikan petunjuk hidayah kepada kami wahab lana min ladunka rahmah anugerahkan rahmat dari engkau ya Allah ila akhirnya sering membaca doa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa hidayah membolak balikan hati teguhkan tegarkan hati kami di atas agamamu dikarenakan ya ikhwan hidayah di tangan Allah taufik di tangan Allah azza wajalla terlalu banyak orang-orang yang cerdas Terlalu banyak orang-orang yang ilmunya luas. Terlalu banyak orang-orang yang dulu kita kenal luar biasa ilmunya, luar biasa pemahamannya. Ternyata dia terpelanting dalam penyimpangan-penyimpangan yang ada. Maka jangan Anda berpegangan kepada ilmu semata. Jangan berpegangan dengan daya dan upaya semata tapi berpegangan kepada Allah Azza wa Jal bersandar kepada Allah Azza wa Jal berdoa selalu kepada Allah Azza wa Jal mohon taufik hidayah dari keteguhan selalu kepada Allah Azza wa Jal mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semuanya keselamatan di dunia dan di akhirat keselamatan pada akidah kita agama kita akhlak dan segala yang terkait dengan dunia dan agama kita sampai kita Eh, bertemu dengan Allah nanti amin ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin <clears throat>